وأنشدني الخلادي قال وأنشدني محمد بن محمد البكري قال احذر مودة ماذق خلط المرارة بالحلاوة hati-hati dari mencintai mazik mazik itu orang yang biasa mencampur adukkan antara jelek dan baik. Dia kan sebutkan yaitu orang yang mencampur antara yang pahit dan yang manis. Kejelekan dan kebaikan dicampur aduk sama dia. Hati-hati darinya. Yuhsid dhunuba alaika ayyama sadaqati adawah. Orang seperti ini mazik ini akan yuhsi ihsa itu sensus. Layaknya orang sensus kan nggak ingin terlewat kan? Petugas kalau lagi sensus ya apa? Tiap rumah harus dimasuki. Satu persatu rumah. Berapa anggota keluarga di sini? Dan tiap rumah tangga, tiap kakak harus jeli, detail Berapa penghasilannya Pak? Apa saja kekayaannya di rumahnya? Kulkas, motor, ini, itu, rumahnya pakai keramik, di sensus Ya sok. Nah, Madik akan mensensus kesalahan-kesalahan kamu. Kejelekan kamu, kekurangan kamu. Ayam sodako saat berteman dengannya. Saat kamu bersama dia akan dibongkar sama dia. Oh, Fulan itu. Ana pernah bersama dia. Dulu satu tempat sama Ana, satu tempat kerja, satu pabrik, atau mungkin satu kota, satu apalah. Iya pernah melakukan ini di bulan Agustus. Iya itu begini begitu. September dia melakukan ini itu. Oktober dia pernah berkata begini. Desembernya dia begini begitu. November, Desember. Januari kemudian dia berbuat semuanya disensus. Apa yang pernah terjadi Java mungkin kekurangan-kekurangan kamu, aib kamu saat berteman dengan dia dia bongkar semuanya. Disimpan sama dia selama ini. Ada dalam simpanan dia. Sewaktu-waktu dia akan buka kartu kamu. Hadalaim. Hadalaim. Mazik. Kata Muhammad Ibn Muhammad Al-Bakri. Orang karim gak akan begitu. Kalaupun terjadi sesuatu, kalaupun terjadi kerenggangan namanya manusia salah faham atau ini itu walhasil aman kejelekan kamu aman kamu nggak merasa takut dari kejahatannya mungkin saja namanya orang kata kedekatan dia bisa tahu dan melihat aib-aibmu apalagi hubungan sekian lama tapi kamu aman nggak khawatir dia akan bongkar-bongkar Tapi ketika laim dia bongkar semuanya. Mungkin satu persatu dari teman dia dia punya kartunya. Dia punya data bus untuk masing-masing orang. Kapan dia tinggal klik terbuka semua itu untuk dia sebarkan bulan itu pernah begini pernah melakukan ini ini itu sehingga orang takut berteman dengan dia, nggak mau dekat dengan dia. Bahaya. Kan nggak mungkin orang namanya pertemanan nggak mungkin mulus terus nggak mungkin, pasti ada saja. Namanya manusia, bani Adam khotok. Kamu tergelincir, pernah berbuat ini, melakukan itu, mengucapkan ini, manusia. Tapi kalau kamu aman, tahu dia orang karim, kamu nggak takut, nggak ada yang kamu khawatirkan. Sewaktu-waktu misalnya kalaupun terjadi, ya sudah dia tutupi. Nggak akan dia bongkar-bongkar. Oke fulan, ya khair insya Allah. Insya Allah khair nanu saja. Dia berusaha tutupi. Bukan kemudian dia bongkar. Berselisih sama anak kamu itu dia jadikan pemicu untuk dia bongkar-bongkar kartu kamu. Hadalaim, madik. Manisnya kamu akan dia campur dengan pahitnya kamu. Hada madik. Yakhlitul mararata bil halawah. Halal yang manis dari kamu, kebaikan kamu selama ini pertemanan kamu yang baik, ini jasa kebaikan kamu, bantuan kamu. Itu kan halawah, perkara yang manis. Akan dia campur sekarang dengan maroroh. Kapan lil adawa? Saat ada permusuhan dengan kamu, saat kres Dan di situ diuji kesetiaan orang, kesetiaan teman. Kalau sedang akrab, ya nggak ketahuan sedang masih enak-enakan dia dapat kebaikan dari kamu nggak nggak terlihat nggak tampak tapi ketika ada crash sama kamu ada gesekan sama kamu ada permusuhan atau inilah kebencian nggak nih di situ akan tampak hakikat dan warna aslinya dia lain mazik Wa illa karim. Orang karim apa laim ini orang? Kelihatan di situ. Diuji. Makanya kata Muhammad Al-Bakri, ihdar, hati-hati. Waspadalah dari madzik yang seperti itu.